Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Al-Mandumah Al-Baiquniyah yang mana sekarang kita akan masuki pembahasan yang baru mengenai hadis musalsal. Hadis musalsal. Musalsal itu bisa diartikan hadis berantai. Berantai itu maksudnya bagaimana? Maksudnya itu masing-masing perawi menyampaikan hadis persis sebagaimana ketika dia mengambilnya. Kalau dia ketika mengambil dari gurunya dalam keadaan berdiri, nanti ketika dia nyampaikan juga dalam keadaan berdiri. Kalau ketika dia mengambil hadisnya dari gurunya dalam keadaan senyum, nanti ketika dia nyampaikan senyum juga. Paham maksudnya nih? Nah, sebagaimana hadis yang akan kita baca nanti, hadis mengenai riwayat yang Rasulullah ketika mengucapkan kepada Mu'ad bin Jabal, "Ya Mu'ad, wallahi inni la Ya enggak? Wahai Mu'ad, sungguh aku mencintaimu. Fala tada'anna an maka jangan sekali-kali kamu meninggalkan untuk mengucapkan Eh, ucapan apa? Ucapan apa yang di, yang disebutkan Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal? Hmm. Apa ucapan apa? Dubura kulli salat itu? Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah, nanti masing-masing perawi setiap menyampaikannya, wallahi inilah uhibbu. Ada lafaz seperti itu semuanya. Paham kan ya, Itu namanya musalsal namanya. Ah, belum? Musalsal. Kalau misalkan dia ngambilnya dari nah barakallahu fikum lafadznya misalkan dengan lafadz fulan misalkan nanti dengan fulan semuanya. Haddatsana haddatsana semuanya. Anba'ana anba'ana semuanya. Paham ya? Kalau kalau ketika dia mengambil hadisnya dalam keadaan berdiri dan senyum, itu nanti pun perawi yang berikutnya ketika menyampaikan hadis, itu pun berdiri dan senyum. Itu namanya musalsal namanya. Apakah setiap hadis musalsal itu sahih atau ada yang dhaif juga? Hmm? Apa? Sahih ada yang dhaif juga? Ada yang dhaif juga. Oleh karena itu jangan tertipu dengan bagusnya susunan atau musal sal tersebut. Kita lihat. Qala rahimallahu taala, ini yang sebelum-sebelumnya atau murajaah sendiri ya nanti kapan-kapan setorkan. Nah, barakallahu fikum. Qala al-Imam Al-Baiquni rahmatullah alaih, musalsalun kul ma'ala wasfin ata, mislu ama wallahi an banil fata. Nah, musalsal kul. Naam, katakanlah ma'al wasfin ata, yaitu hadis yang sesuai dengan sifat dia mendatangkannya. Paham ya maksudnya dia mendatangkan hadis itu sesuai dengan sifat perawi ketika dia mengambil hadis. Nah, barakallahu fikum atau sifat ketika menyampaikan hadis. Seperti ama wallahi ambanil fata. Nah, seperti uh, ucapan apa? Wallahi ambanil fata. Maksudnya nanti pakai apa? Pakai lafaz semuanya seperti itu. Ambanil fata, ambanil fulan, ambanil fulan seperti itu. Kita lihat Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih, wa min aqsamil haditsi aidan al-musalsal. Termasuk jenis hadis juga, macam-macam hadis juga adalah musalsal. Musalsal itu ingat-ingat ya, hadis berantai. Wa hadha al-qismu tsamin. Inilah pembagiannya ke-8 fi nadmi dalam pantun ini wa huwa ismu maf'ulin min salsalahu. Ha, salsala yusalsilu salsalatan musalsil musalsal. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Ini isim maf'ul dari kata salsalahu. Paham ya? Salsala yusalsilu salsalatan. Musalsil musalsal. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Idza rabatahu silsilah apabila dia mengikatnya dengan rantai. Silsilah kan rantai artinya. Hadza fil ini secara bahasa. Mahfuz salah ya? Hadis berantai intinya. Wa fil istilah, secara istilah perhatikan penting ini huwa alladhi ittafaqa fihi ruwatu fa naqaluhu bi sighatin muayyanah aw halin muayyanah masyaallah adapun musalsal secara istilah adalah yaitu hadis yang para perawi sepakat perhatikan ya hadis yang para perawi sepakat mereka menukilkan dengan satu bentuk atau menukilkan dengan satu keadaan apa maksudnya ketika misalkan perawi itu ngambil dari gurunya dalam keadaan berdiri dan senyum nanti dia untuk menukilkannya juga berdiri senyum sampai ke bawah apa maksudnya ya? Kalau posisinya dia nanti menyampaikannya atau ketika ngambil hadisnya dengan lafaz amba'ana sampai ke bawah semua amba'ana, amba'ana, amba'ana lafaznya sama semuanya. Paham maksudnya? Itu maksudnya. Jadi para perawi sepakat intinya, sepakat seakan-akan berantai gitu loh, sama persis gitu loh. Sama. Tujuannya apa sih tujuannya? Tujuannya untuk mengecek untuk mengecek meneliti kekuatan hafalan perawi tersebut. Kalau perawinya menyampaikan sebagaimana ketika dia mengambil kok persis itu berarti kan sama gitu loh. Berarti kan kuat hafalannya. Kita lihat. Mahum Yusuf salah. Hadis mustasal ini ya, hadis berantai. Kita masuk kita lihat apa maksudnya. ini. Yakni anar ruwata ittafaqu fihi ala wasl muayyan. Maksudnya adalah para perawi mereka sepakat. Sepakat di dalam hadis tersebut di atas sifat tertentu. Sifat tertentu. Namun Nanti akan sebutkan contoh lebih jelas lagi. Imma wasfil ada, imma sifat cara menyampaikan, awas bihalir rawi atau keadaan atau sifat keadaan perawi, au atau yang selain itu. Paham belum nih? Cara menyampaikannya itu kan macam-macam. Cara menyampaikannya ada yang nah barakallahu fikum bentuknya lafaznya amba'ana misalkan. Semuanya yang meriwayatkan amba'ana, amba'ana, amba'ana, amba'ana. Paham belum? Kemudian sifat keadaan perawi, keadaan perawi ketika menyampaikan duduk kemudian senyum. Itu nanti ketika perawi yang berikutnya menyampaikan juga duduk senyum itu loh, sampai yang terakhir. Paham maksudnya Abdul Aziz? Paham belum ini? Eh, wa na'am barakallahu fiikum. Kita lihat sini. Wal musalsal min mabahithis sanad wal matan jami'an. Musalsal itu yang dibahas adalah apa? Sanad dan matannya. Na'am barakallahu fiikum. Eh, musalsal bil fulaniyah itu biasanya ma'rufnya karena lafaznya fulan sana fulan, an fulan, anna fulan. Intinya pakai fulan-fulan itu nanti secara globalnya sebagai contoh aja musalsal bil fulaniyah. Paham maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum. Kita lihat sini. Naam yang dibahas sanadnya dan matannya. Li'anna tasalsula qad yakunu fihi ma karena yang namanya naam berantai itu terjadi pada kedua-duanya terkadang. Terjadi pada sanad dan matanya au fi ahadihima dunal akhir atau salah satu di antara keduanya. imam sanatnya, imam matannya. Atau matannya, atau sanatnya. Atau dua-duanya. Mau misalnya ini, Abdullah, musalsal itu hadis yang berantai. Sama perawi, semua perawi sepakat mereka. Sepakat untuk menyampaikan suatu hadis dengan sifat tertentu. Atau sifat keadaan perawi tertentu. Dengan sifat tertentu tadi itu ya. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat. Contohnya nanti biar enggak gagal faham Wa faidatul musalsal faedahnya dulu. Kenapa sih kok ada hadis musalsal itu faedahnya apa? Faedahnya kita lihat. Wa faidatul musalsal faedah hadis musalsal huwa at-tanbihu ala anna rawiya qad dhabata riwayah Memberikan peringatan bahwasanya perawi itu sungguh telah apa? Sungguh telah mantap dan juga teliti termat periwayatannya. Karena sampai sifatnya dicontoh. Sampai cara meriwayatkan aja dicontoh walaupun aslinya enggak harus dengan persis tapi yang penting disampaikan sama, itu nggak masalah. Tapi ini sampai gerak-gerik perawinya aja gurunya itu contoh. Paham belum? Berarti menunjukkan cermatnya loh, cermatnya perawi tersebut. Sampai misalkan gurunya ketika nyampaikan senyum, dia juga senyum juga. Gurunya ketika nyampaikan posisinya duduk, dia duduk juga. Itu contoh persis sampai gerakannya dicontoh. Contoh, paham ya? Nah, ketika misalkan gurunya nyampaikan hadis dengan nah megang-megang jenggot misalkan. Itu nanti ketika dia nyampaikan juga persis dicontoh dengan megang-megang jenggot tadi. Itu contoh aja. Itu namanya musalsal namanya. Namanya apa? Musalsal. Na'am barakallahu fikum. Contoh saja ya. Biar nanti na'am barakallahu fikum biar nanti apa? <clears throat> mudah dipahami dan juga tidak gagal paham. Wa lidzalika amsilatun katsirah dan untuk hal tersebut contohnya banyak sekali. Minha di antaranya ini perhatikan baik-baik ini. Hadis Mu'ad bin Jabal, hadis Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lahu Rasulullah SAW suatu ketika berkata kepada Mu'ad bin Jabal, "Inni uhibbuk." sesungguhnya aku mencintaimu fala tada'anna an taqula dubura salat maka jangan sekali-kali engkau meninggalkan wahai Mu'ad ucapan apa setiap akhir salat ini para ulama berbeda pendapat akhir salat ini sebelum salam juga ada yang mengatakan sebelum salam setelah antum berlindung dari empat perkara itu ada yang mengatakan apa barakallahu fikum naam setelah dikir-dikir salat paham ya jadi antum baca dengan ini jadi Nah, barakallahu fikum kalau ditelusuri al-amr wasi', perkaranya bebas. Paham ya? Kalau seandainya antum mau memaknakan akhir salat berarti setelah antum baca empat perlindungan itu, baru antum baca Allahumma inni Allahumma aini ala dzikrika wa syukrika husni ibadatik baru salam, itu enggak masalah. Paham maksudnya? Naam. Faqad tasalsala hadzal hadis wa sara kullu rawin idza arada an yuhaddisa bihi ghairah. Perhatikan, sungguh telah berantai hadis ini dan menjadilah masing-masing perawi apabila ingin menyampaikan hadis ini kepada orang lain qala dia mengatakan liman yuhadditsuhu kepada orang yang dia menceritakan hadis kepadanya hadil jumlah mengatakan apa inni uhibbuk mencontoh Rasulullah bagaimana ketika menyampaikan kepada Mu'adz itu semuanya sampai ke bawah inni uhibbuk ini uhibbuk ini uhibbuk paham belum ini masing-masing perawi ketika mau menyampaikan hadis ini ada tambahan ini uhibbuk itu maksudnya ini uhibbuk fala tada'anna an taqul al-hadis. Fa hadha musalsalun li anna ruwata ittafaqu fihi ala hadil jumlah. Ini berarti namanya musalsal di karangan para perawi sepakat di dalam hadis tersebut untuk apa? Berada di atas kalimat tadi itu. Ini uhibbuk. Apa maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum. Kesimpulannya apa kesimpulannya berarti? Kesimpulannya hadis musalsal itu belum tentu sahih. Ada yang sahih, ada yang dhaif. Kesimpulannya berikutnya Hadis musalsal itu adalah adalah hadis yang berantai. Maksudnya bagaimana? Maksudnya masing-masing perawi itu mereka sepakat sepakat untuk menyampaikan hadis di atas apa? sifat tertentu atau cara penyampaian tertentu atau di atas sifat seorang perawi dengan keadaan tertentu. Paham ya? Nah, ketika dia mengambil dari gurunya, kok gurunya ketika itu menyampaikannya tertawa, sambil tertawa, sambil senyum, dia ketika menyampaikan juga senyum tertawa. Apa maksudnya ya? Nah, para barakallahu. Tujuan hadis musalsal tadi apa tujuannya tadi esan, Tujuannya apa tadi? Tujuannya hadis musalsal disebutkan? Apa? Untuk mengecek hafalan, ketelitian, kecermatan. Nah, barakallahu fikum hafalan perawi tersebut. Nah, insyaallah. Nasallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.